Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun anda berada, para pemirsa dimanapun anda berada, Alhamdulillah di malam yang sejuk barengi dengan rintik hujan semoga ini adalah malam rahmat untuk kita semua dan semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah bisa terus dan terus menghadiri majelis yang mulia ini tanpa ada halangan apapun. Dan semoga seperti Allah mempertemukan atau mengumpulkan kita saat ini, semoga Allah mengumpulkan kita kelak di sorga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum membaca kitab hikamnya Ibn Atta'ila As-Sakandari seperti biasa kita akan baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya yang sudah diringkas oleh Ibn Abi Jamrah dalam mukhtasarnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-105 hadis yang ke-105 Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi wa bi fid darin amin ila anqal an Asma binti Abi Bakar diriwayatkan an Asma binti Abi Bakrin diriwayatkan dari Sayyidina Sayyidatina Asma putri Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qalat beliau berkata kunna nu'maru indal kusufi bil ataqati kunna kami nu'maru diperintah oleh nabi indal kusufi tatal tatkala terjadi gerhana bil ataqati untuk memerdekakan budak ada riwayat lain yang seolah-olah bertentangan dalam riwayat ini dijelaskan bahwa kalau kita menemukan matahari dalam keadaan gerhana atau rembulan, maka disunnahkan bagi kita untuk memerdekakan budak. Tapi ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Malik dalam wataknya meriwayatkan inna syamsa inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan rembulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Layak sifani tidak akan menjadi gerhana limauti ahadin karena kematian seseorang walali hayati walali hayati dan bukan karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum fa ra'aitumuha atau ra'aitumuhuma dalam riwayat berbeda-beda fa'za'u ila salati jika engkau menemukan gerhana seperti itu maka segeralah engkau pergi untuk melakukan salat hadis yang diriatkan oleh para imam muhaddisin ini anjuran bahwa kalau kita menemukan gerhana kapan mulai gerhana hingga menjadi hilang gerhana, maka di saat seperti itu disunahkan kita untuk melakukan sholat. Tapi ada riwayat yang kita sebut tadi bahwa dianjurkan kita untuk memerdekakan budak. Di sini tidak ada pertentangan. Para ulama menjelaskan, ini tambahan amalan. Jadi amalan sholat, iya. Kalau amalan sholat ini bisa dilakukan oleh semua orang. Melarat dan kaya Orang melarat dan orang kaya bisa melakukan sholat. Adapun masalah apakah memerdekakan budak itu hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Bahkan para ulama menambahkan, menjelaskan tentang itu. Di samping engkau melakukan sholat dan sholat adalah asas yang tidak boleh ditinggalkan. Maka berusahalah engkau untuk bisa memerdekakan budak. Kalau ternyata tidak memerdekakan budak, bersedekahlah engkau. Jadi di saat gerhana matahari dianjurkan kita bersedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang harus kita pahami juga bahwa adanya gerhana matahari bukan karena meninggalnya seseorang. Waktu Sayyidina Ibrahim ibn Muhammad, putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal. Bersamaan itu pula gerhana matahari. Sehingga orang menduga bahwa gerhana itu terjadi karena meninggalnya Sayyidina Ibrahim, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan bahwasanya matahari dan rembulan gerhana bukan karena matinya seseorang dan bukan karena hidupnya seseorang. Makna lain yang bisa kita pahami bahwa kejadian semuanya ini tidak boleh kita bawa kepada satu makna yang jelek. Atau yang sering masyur kita sebut dengan istilah prasangka buruk. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya gerhana tidak akan terjadi apa-apa. Kalau masyarakat itu ada yang meyakini kalau gerhana begini, begini, begini. Aduh, ada begini, ada macam-macam. Dan keanehan di masyarakat kita inilah yang harus kita ganti dengan melakukan sholat. Kalau gerhana matahari mukul-mukul perabot rumah tangga ya. Kasihan perabot rumah tangga dipukulin gara-gara gerhana matahari. Pohon-pohon dipukuli biar berbuah. Nggak tahu ini keyakinan dari mana itu. Ada yang umurnya lebih tua sedikit dari kami insya Allah pernah menemukan itu. Sekarang sudah mulai pudar Alhamdulillah. Jadi zaman dulu itu kalau ada bahkan ini anehnya belum lama ini seorang yang ditokohkan itu mengatakan bahwa wah ini waktu meteng eh waktu meteng ya Jawa, Jawa orang Jawa yang ngomong. Ini waktu hamil Ya orang Jawa cerita nih, Ustadz Jawa ini, Kiai Jawa. Waktu hamil gerhana matahari tidak masuk kolong nih, makanya begini ini. Masuk kolong. Jadi ngapain masuk kolong orang? Orang hamil suruh masuk kolong, repot bener tuh, kolongnya sempit lagi. <laughs> Aneh-aneh, ada ini. Di Jawa Timur ada semacam itu. Di Jawa Barat ada enggak? Ada juga, <laughs> sama. Nggak beda berarti. Nggak ada begitu. Kalau orang hamil suruh masuk kolong kolong ranjang ini. Kesian, bener tuh. Iya kalau kolong ranjangnya nih sudah hamil tua, kolong ranjangnya sempit ini. Gak ada hal-hal semacam itu. Jadi kalau ada gerhana matahari, Anda lakukan adalah sholat. Dan sholatnya itu ada tiga macam. Yang pertama seperti sholat Qobliyah Ba'diyah itu. Sholat dua rakaat untuk gerhana matahari. Selesai. Ya. Untuk-untuk kalau memang dibarengi dengan khutbah. Kalau dibarengi dengan khutbah, bagus. Dibarengi dengan khutbah, cuman khutbah uh, khutbahnya itu adalah setelah sholat. Jadi, kalaupun tidak pakai khutbah, ibu di rumah bisa melakukan sendiri-sendiri ada gerhana langsung sholat. Dua rakaat selesai mendapatkan keutamaan. Setelah itu sambil sedekah. Kalau pengen naik pangkat, sholatnya itu adalah dua rakaat juga, cuman dua Rukuknya diulang. Setiap satu rakaat dua kali rukuk. Berarti empat kali rukuk. Jadi surah rakaat pertama, waladhalid amin, baca surat, rukuk. Berdiri lagi, fatihah, surat, rukuk lagi. Baru sujud. Jadi rukuknya diulang dua, dua kali. Jelas ya? Itu keutamaan. Lah kalau pengen utama lagi, pengen utama lagi, yang ketiga, sama kayak begitu. Setiap rokaat dua kali ruko, Bacaannya yang beda. Bacaannya itu Masya Allah. Kalau bisa luar biasa. Yang pertama baca surat Al-Baqarah. Yang kedua Al-Imran. Yang ketiga Nisa. Yang keempat adalah Ma'idah. Dua rokaat tapi kan empat fatihah. Setelah fatihah empat surat. Hebat nih. Jadi pernah kejadian suatu ketika ada orang ingin mengamalkan subhanallah. Setelah itu imamnya assalamualaikum sudah tidak ada orang di belakangnya. Salat <laughs> salatnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Masya Allah. Habis Al-Maidah. Berapa jam itu melakukan solat solat Sudahlah. Yang penting kita bisa melakukan. Kalau Anda bisa melakukan itu sekali-sekalilah. Ya lumayanlah sekali-sekali kalau ada gerhana melakukan itu semuanya. Dan ingat bahwasanya itu ada pahala besar karena itu salah satu sunnah yang dikukuhkan bersama adanya gerhana matahari. Baik, itu adalah tentang hadis yang kita baca dari kitab Sahih Bukhari disunnahkan sholat itu nomor satu. Yang kedua ditambah memerdekakan budak kalau bisa. Kalau tidak ada ganti dengan sedekah. Kalau tidak satu saja, sholat saja tanpa sedekah. Atau kalau memang sholat nggak bisa sholat ibu-ibu barangkali dalam keadaan haid, maka sedekah saja. Ini adalah kalau kita menemui uh, gerhana matahari atau gerhana rembulan, dengan begitu kita mendapatkan pahala. Tentunya beda. Kalau kita bersedekah di hari biasa, beda. Karena ini ada perintah khusus. Memerdekakan budak di hari-hari biasa, bagus. Tapi memberdekakan budak saat gerhana matahari ada lebih bagus tentunya, lebih besar pahalanya karena dalam irama patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sampai di sini saja. Intinya jangan ada kepercayaan ya, yang makna lain yang kita hadirkan tadi tidak ada istilahnya hari busuk, hari buruk, hari jelek. Tidak ada. Jangan sampai ada yang percaya tentang itu semuanya. Termasuk nggak ada hari naas rebu wakasan nah, ini besok besok besok malam wah besok malam rebu wakasan hati-hati Rebu Pekasan adalah hari rahmat. Nggak ada bencana 320 ribu turun itu nggak ada. Tidak dari riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada dari nggak ada. Itu riwayat yang tidak benar. Itu hanya para ada diriwayatkan dinukil dari orang yang katanya wali mengatakan bahasanya di malam Rebu terakhir di bulan Safar akan turun bencana 320 ribu. Maka lakukanlah sholat. Tidak tidak usah melakukan sholat seperti itu, akan tapi kalau anda ingin beribadah, ibadah saja di Rebo wakasan atau yang lainnya. Boleh kita mengadakan acara Rebo wakasan ya, yang maknanya untuk mengikat orang dalam undangan yang tidak usah diulang-ulang. Maksudnya begini, justulah lah nanti kita akan ada pertemuan majelis besar menyambut Maulid Nabi pas Rebu wakasan di bulan Sofar. Sofar kan menjelang Maulid Nabi. Tapi nggak ada kepercayaan yang aneh-aneh. Pokoknya kalau percaya yang aneh-aneh langsung pangkas. Tidak boleh percaya yang aneh-aneh. Sebab ini riwayat ini luar biasa. Lebih masyhur daripada hadis Nabi SAW. 320 ribu ada bencana turun. Kalau anda mempercaya itu akan diturunkan bencana untuk anda. Inilah. Karena apa? Anak indadunni amdibi. Aku tergantung bagaimana hamba mendugaku. Rebu kasan hari baik nggak ada bencana. Bencanaan. Bencana itu adalah karena kemaksiatan. Jadi kalau anda maksiat itu hari jelek bagi anda. Tapi kalau Anda beribadah baik, maka jangan dipercaya, percaya hal itu. Kalaupun Anda sudah ada perkumpulan, mungkin di sebuah kampung, sebuah kota, sebuah daerah ada perkumpulan orang untuk merayakan Rebo Wakasan, jangan dipangkas, jangan dibubarin. Yuk buat pengajian saja di situ. Ya ganti sholat tasbih atau sholat yang lainnya, selesai. Lupakan cerita tentang 320 ribu penyakit, selesai. Wallahu a'lam bisawab.